Banyak dari orang-orang Islam yang lahir sudah Islam tapi tidak mengetahui apa sebenarnya Islam itu sendiri. Sebelum Islam ini datang, dunia berada di kegelapan. Tunggu sebentar. Tema kita apa hari ini Ah. Cahaya yang tidak pernah redup, masya Allah. Bukan api yang tidak pernah redup. Cahaya. Tapi kita tahu bagaimana kondisi dunia sebelum Islam itu datang. Manusia berada dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam dunia yang lain tidak seperti yang kita lihat sekarang. Kemaksiatan, kriminal, ya, perbuatan-perbuatan dosa itu di mana-mana nampak dengan nyata. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta disekutukan. Hamba-hamba Allah yang seharusnya dimuliakan dizolimin kehidupan manusia benar-benar jauh dari ketentraman dan kedamaian. Tatkala Islam datang, Islam membawa cahaya. Yang cahaya itu menerangi semua. Baik yang berada di ufuk barat ataupun yang berada di ufuk timur. Namun ternyata iblis dan bala tentaranya tidak pernah tinggal diam. Di mana setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iblis bekerja keras untuk mematikan cahaya Islam. Dengan segala cara, dengan lisan mereka, dengan propaganda-propaganda mereka yang usaha itu sampai hari ini tetap dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yuriduna an yudfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun dan orang-orang itu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan apa? dengan mulut mereka bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang di Mekah, di Taif, di Medina. Propaganda musuh-musuh Islam itu terus. Tujuan mereka adalah untuk mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa bisa mereka mematikan cahaya Allah? Nggak bisa. Sampai hari ini kita lihat berita-berita yang indah yang berkaitan dengan negeri-negeri Islam itu hampir kita susah mendapat informasinya. Tapi kalau ada berita sedikit tentang keburukan mereka itu subhanallah media berusaha untuk membesar-besarkan yang ada di sana. Yang umpamanya ada satu TKW yang dizolimin satu nih yang akhirnya dihukum penggal itu semua media berusaha untuk mengangkat hal itu tapi puluhan bahkan ratusan perempuan-perempuan yang diperkosa di negeri-negeri kafir ya. seperti mungkin kalau kita kasih contoh di Korea ya itu nggak ada beritanya tapi ketika dari negeri-negeri yang membawa bendera la ilaha illallah maka itu adalah usaha musuh-musuh Islam untuk mematikan cahaya Allah. Tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu nggak suka. Mereka mau apa tetap cahaya Allah ini akan terus menerangi dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sirajan munira. Beliau adalah lampu yang terang yang menerangi. Sampai hari ini kita melihat orang-orang kafir bagaimana berusaha untuk menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dulu yang pertama Jangan bilang yang pertama. Tatkala kita dijajah oleh Belanda. Belanda itu memiliki sekolahan. Membuat sekolahan di sini. Berapa tahun kita dijajah sama Belanda? 350 tahun. Antum bisa lihat yang namanya rel kereta api yang menyambung dari anyer sampai penarukan. Di mana anyer itu jemaah? Penarukan itu di ujung Jawa Timur sana. Anyer itu di ujung Jakarta sana. Itu yang membangun adalah bukan Belanda yang bangun. Belanda itu yang nyuruh. Yang bangun siapa? Nenek moyang kita. Dan di bawah rel itu ada tulang belulang nenek moyang kita yang di Tanam di sana. Mereka punya sekolahan Belanda. Di sebuah majalah yang terbit pada waktu itu. Namanya majalah Al-Mursyid. Bisa dibayangin sebelum kemerdekaan. Umat Islam itu memiliki banyak majalah berbahasa Arab. Ada majalatul mursyid. Ada as sohwa Ada an-nahbah macam-macam majalah. Karena memang pada waktu itu ya kondisinya benar-benar memprihatinkan. Umat Islam berusaha untuk membebaskan diri mereka dari cengkeraman Belanda. Belanda buat sekolah yang masuk sekolah itu ada tesnya, ada tes sekolah. Salah satu tes yang untuk masuk ke sana disebutkan dulu ada pengembala onta. Titik, titik, titik. Namanya titik, titik, titik. Berasal dari titik, titik. Suruh isi. Kemudian dia berangkat ke negeri Syam. Lalu di sana dia belajar agama. Titik, titik, titik. Nama agamanya. Kemudian dia pulang ke Arab melihat agama satu Tuhan itu lebih baik daripada agama banyak Tuhan. Nama agamanya apa? Kemudian dia melarikan diri ke kota titik-titik-titik. Subhanallah. Dibilang pengembal, bukan nabi. Itu Belanda bikin kayak gitu tuh, penjajah kita dulu. Dan sekarang Denmark, bagaimana kemarin mereka membuat karikatur yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Belanda membuat film apa filmnya? Judul filmnya Fitnah. Anda juga nggak pernah nonton tuh film. Tapi yang jelas katanya nih film itu benar-benar menjelekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara pemain film itu, dia nggak tahu ketika film itu disebar, kok dihujat sama umat Islam. Kok umat Islam marah. Akhirnya orang itu mempelajari Islam itu. Tatkala dia mempelajari Islam, mempelajari tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cahaya Islam menerangi jiwa dia dan dia pun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang benci sama Islam. Kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui Islam itu apa. Dulu di Amerika ada orang-orang Mesir yang kerja di sana. Dia selalu diledekin sama anak-anak kecil kalau pulang pulang kerja. Ye, eh, katanya orang Islam itu punya ekor ya. Bayangkan. Jadi dididik oleh orang tua mereka agar dia benci sama Islam. Apa saja kebohongan yang mungkin bisa disematkan kepada Islam, mereka akan lakukan. Mereka mengatakan bahwasanya orang Islam itu punya ekor. Ini orang Mesir, ini syekh di kelas cerita. Ini orang Mesir akhirnya karena udah mangkel ya sama anak-anak kecil, minta maaf dia buka celananya. Dia kepingin tunjukkan bahwa yang kau terima informasi dari orang tuamu, dari sekolahan-sekolahanmu tentang kita, nggak benar. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Nabi kita adalah penutup para nabi semuanya. Sehingga tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam. Inna dina indallah al-Islam. Bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang mendengar tentang Islam ini. Kemudian dia tidak memeluk agama Islam ini illa kana min ashabin nar. Melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Kalau kita mau bicara tentang cahaya yang tak pernah redup, tentang agama Islam ini, maka kita harus tahu kitab suci umat Islam itu apa? Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim itu dimulai dengan rahmat dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang katanya mereka Nabi itu diutus dengan pedang, Nabi itu dituduh diutus dengan teror lah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah firmankan, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat sebagai kasih sayang buat siapa buat umat Islam buat yang suka ke masjid bukan lil alamin untuk alam semesta ini jadi kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk alam semesta ini untuk semut-semut yang ada di lubangnya. Untuk ikan-ikan yang berenang di dalam air. Untuk burung-burung yang berterbangan. Untuk orang-orang muslim dan non-muslim. Untuk tanah dan pepohonan rahmat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya lebih-lebih untuk umat Islam. Dan kitab umat Islam. Siapa saja suruh baca. Kalau ingin mengenal Islam nih, kitabnya umat Islam. Al-Quranul Karim. Dimulai dengan apa? dimulai dengan bismillah ar-rahman ar-rahim. Dengan nama Allah Jalla Jalaluh Ar-Rahman yang dia itu memiliki rahmat yang begitu luasnya yang rahmatnya meliputi segala sesuatu Ar-Rahim yang Allah menyampaikan rahmatnya kepada orang-orang yang membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'anul Karim. Dan kalau kita membaca surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu kitab la raiba Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana seorang hamba mengenal Rabb mengenal Tuhannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada apa beliau berdakwah? Kepada la ilaha illallah. Beliau senantiasa mengatakan kepada kaumnya, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Kalian katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Apa jawaban orang-orang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu ilaha wahida? Satu Tuhan, tauhid. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu hal yang mengherankan kata mereka. Tuhan yang banyak, agama yang banyak mau jadikan satu. Bagi mereka itu hal yang mengherankan. Terus apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tatkala Nabi mengajak kepada tauhid? Sekali lagi, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya tauhid itu. Mereka mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam sebagai majnun. Orang gila. Nabi dikatakan orang gila. Apa kata mereka? Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Kau itu orang gila. Subhanallah. Jadi kalau ada orang Islam dikatakan teroris. Kalau ada orang Islam dikatakan apa? Radikal. Dikatakan fundamentalis. Subhanallah. Nabi dikatakan orang gila jamaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan beliau bersahabat, dikatakan sahir, dikatakan penyihir, dikatakan kahin, dukun, penyair. Apa saja dikatakan kepada Rasul SAW. Kenapa? Karena beliau mengajak kepada tauhid. Kepada la ilaha illallah. Beliau memerangi tradisi umatnya. Yang mereka memiliki tradisi-tradisi menyembah berhala. Beliau sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berada di kota Mekah. Berdakwah, berjuang demi menegakkan la ilaha illallah. Tapi ternyata pilar-pilar la ilaha illallah susah untuk dibangun di kota Mekah. Sehingga beliau pun hijrah ke kota Madinah. Islam dari sisi akidah mudah. Tidak seperti agama lain ada seorang dan banyak bukan ada seorang. Banyak orang-orang non-muslim yang awalnya menghujat Islam, akhirnya dia membaca Al-Qur'anul Karim, masuk Islam. Jadi Quran itu bukan hanya dicari barokah. Memang itu mubarak min indillah. Tapi dicari petunjuknya. Dibaca artinya. Karena kalau orang non muslim baca Quran mesti dia cari terjemahan. Dia nggak bisa baca tulisan Arabnya. Ada seorang juara cepat tepat Alkitab dari Malang. Dia berangkat haji. Masuk Islam. Saya tanya, Bang, apa yang menarik dari Islam ini sehingga abang masuk Islam? Kata dia, saya Ustaz, juara cepat tepat Alkitab. Tapi ketuhanan dalam agama saya itu membingungkan sekali. Trinitas 3113. Saya sering bertanya kepada guru-guru di situ, tapi jawabannya tidak ada yang memuaskan. Akhirnya saya pegang Al-Qur'an. Orang tuh kalau pegang Al-Qur'an dari kanan apa dari kiri? Yang benar kan dari kanan. Tapi nama orang dari kiri yang dia baca pertama nanti adalah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad yang terakhir, halaman terakhir itu. Dia baca Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad. Katakan Allah itu Esa. Dia tempat bergantungnya semua makhluk. Lam yalid walam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kata dia, subhanallah. Satu. Begitu mudahnya akhirnya anak tinggalkan agama anak, anak masuk Islam. Dari sisi muamalatnya, Masya Allah. Islam begitu memberikan aturan-aturan untuk maslahat manusia. Dari sisi ibadahnya, Masya Allah. Umat Islam tuh nggak boleh jauh dari masjid. Lima waktu. Lima waktu tuh ibadahnya. Bukan cuma sejumat sekali. Umat Islam nggak, Masya Allah. Makanya kita lihat kalau antum ke penjuru dunia, di negeri apapun antum pergi, antum akan lihat tidak ada tempat ibadah sebanyak tempat ibadah umat Islam. Di hotel mesti ada musola. Kemudian di terminal mesti ada tempat sholat. Bagi di negeri Islam kita bicara. Kemudian di stasiun-stasiun mesti ada tempat sholatnya umat Islam. Tapi antum pergi ke negeri-negeri non-muslim, antum berangkat ke sana. Apakah antum akan mendapati di hotel-hotel mereka, tempat ibadah mereka? Nggak ada. Tiap hotel mamanya ada gerejanya kalau di Vatikan mamanya Tiap terminal ada gerejanya nggak ada. Tapi umat Islam dimanapun berada mesti ada musola. Hotel-hotel harus ada. Umat Islam ini ibadahnya nggak pernah berhenti. Umat Islam tuh tahu mereka adalah budak sang pencipta. Dia itu bukan menciptakan diri sendiri. Robnya memiliki hak yang harus dia penuhi. Itu umat Islam. Indahnya seperti itu. Kemudian akhlak. Akhlak umat Islam jangan ditanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan bicara satu persatu. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan waktunya cukup Ustaz. Yang pertama, Islam itu bukan agamanya orang Arab. Karena muncul sekarang kelompok-kelompok yang dulunya ada kelompok-kelompok itu namanya Asyurubiyah. Orang-orang anti Arab. Jadi ketika Islam itu mulai menyebar, Islam masuk ke Persia, Islam masuk ke Romawi. Di Persia itu muncul gerakan anti Arab. Mereka maunya Islamnya Islam Persia. Mereka Muslim, Muslim. Tapi mereka nggak suka sama Arab. Gimana yang tinggal suka sama Arab? Al-Qurannya bahasa Arab. Nabinya orang Arab. Ka'bahnya di Arab. Masjid Nabawi di Arab. Gimana nanti? Nggak bisa. Tapi berusaha. Sebenarnya berusaha untuk memisahkan Islam. Untuk menjadikan orang itu ya nggak Islam. Dan usaha itu pernah diberlakukan sama Kamal Atatruk. Ketika siapa Kamal Atatruk jemaah? Ada yang kenal sama Kamal Atatruk? Afwan, anak izin minum. Tidak apa-apa Ustaz ya. Insyaallah. Biasanya ada yang nuangin, Ustaz. Saya nuang sendiri, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Baru Bismillah. Kamal atatruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi kita. Qul Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi nabi Muhammad. Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah wahai manusia. Manusia nih bukan ya qaumi. Kalau kaum-kaum sebelum kalau nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memanggil umatnya dengan ucapan ya qaumi, wahai kaumku. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Ya ayuhan nas. Wahai umat manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Makanya kita lihat, ada Bilal bin Robah yang dia orang kulit hitam. Islam. Ada Salman Al-Farisi, dia adalah orang Persia. Ada Suhaib Ar-Rumi, yang dia orang Romawi. Masuk ah, Islam. Karena Islam ini bukan hanya untuk orang Arab. Kamal At-Tatruk, dia ingin memisahkan Islam dari Arab. Nabi SAW itu bukan mengarabkan Islam, ingat. Nabi bukan mengarabkan Islam tapi mengislamkan Arab. Jadi kalau dikatakan nanti jilbab, jilbab tuh adatnya orang Arab, bohong. Bohong. Orang Arab tuh pakaiannya, ya dadanya kelihatan. Baru turun jilbab, ayat tentang jilbab, ayat tentang hijab di surat al hazal di surat An-Nur, baru orang-orang pakai jilbab. Jadi orang pakai jilbab itu karena Islam apa karena Arab? Karena Islam. Kalau mau lihat orang-orang Arab masih banyak yang nggak pakai jilbab. Berangkat sana ke Libanon umpamanya lihat orang-orang Arab, orang-orang Mesir, yang Arab mereka nggak pakai jilbab. Yang pakai jilbab tuh orang Islam bukan orang Arab. Kalau kau bilang orang Arab pakai jilbab, ya, kau berarti nggak pernah melihat tuh di negeri Arab yang sampai hari ini kita lihat. Jilbab itu bukan pakaian orang Arab. Jilbab itu pakaian orang Islam. Kamala tetruk kembali kepada dia yang ingin memisahkan Arab dari Islam. Ketika dia jadi presiden di Turki, orang-orang awalnya mengeluh elukan dia ya, seakan-akan dia berjuang untuk Islam subhanallah. Ketika dia naik kejabatan sebagai presiden orang nomor satu di sana, masya Allah. Azan diganti bahasa Turki. Dua tahun sebetulnya para ulama. Koran-koran ketika itu khilafah Utsmaniyah, koran-korannya pakai bahasa Arab. Toko-toko tulisannya Ya kalau kita ke Arabnya kita lihat toko-toko judulnya itu bukan judulnya, judulnya. Apanya? Nama tokonya itu itu pakai bahasa Arab. Di zamannya Kamal Tatur nggak boleh ada Arab. Semua diganti dengan bahasa Turki. Koran-koran nggak ada bahasa Arab kecuali iklan masih boleh bahasa Arab waktu itu. Dilihat ternyata orang-orang Islam nggak baca bahasa Turki yang dibaca cuma yang Arabnya doang. Dilarang semuanya. Dua tahun adzan pakai bahasa Turki. Karena apa? Oh Islamnya Islam Turki. Islamnya Islam Turki bahasa Turki. Ih, kalau orangnya orang Turki, fadl, kau tetap muslim. Muslim itu tetap muslimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dirubah Islam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada usaha. Tunggu bentar. Kita yakin enggak adanya peperangan antara hak dan batil? Yakin. Kita yakin itu. Ada dua kekuatan di dunia ini. Al-haq yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan agama Islam dan kebatilan yang di situ ada iblis dan bala tentara. Mereka ingin berusaha bagaimana Islam ini nggak jadi Islam yang sebenarnya. Mereka benci sama Islam karena Islam itu agama persatuan. Nah, agama yang memang udah konsepnya satu. Kita kalau ke Amerika, masya Allah, ketemu orang Islam apa yang akan kita katakan? Assalamualaikum. Kita mau ke Australia, ketemu orang Islam, Assalamualaikum. Kita ke Afrika, ketika bermakmum di sana, kita akan dengar imamnya membaca Allahu Akbar. Dimanapun kita berada, itu Assalamualaikum, Allahu Akbar, Alhamdulillah, itu adalah pemersatu umat Islam dan mereka nggak suka. Beda dengan agama-agama yang lainnya. Coba dilihat agama-agama yang lainnya. Setiap masuk ke sebuah negeri akan berubah. Masuk Indonesia, kalau di Inggris selamatnya good morning. Iya. Kalau masuk Indonesia, selamat pagi. Masuk Kendari, apa Ustaz? Hah? Di sini apa selamat paginya di sini? Iya. Kalau Kendari selamat pagi apa? Sama, masya Allah. Masa nggak ada bahasa Kendari lah di sini? Mana yang orang Kendari ini? Selamat pagi apa di sini bang? Yang mana orang Kendari? Nggak ada orang Kendari ini. Masya Allah, kita jadi bingung di sini Tapi yang jelas nanti masuk ke Madura berganti, masuk ke Jawa berganti. Tapi Islam masuk kemanapun tidak akan berubah. Assalamualaikum. Dan itu yang membuat mereka akhirnya mau bikin Islam Nusantara. Muncul pemikiran bikin Islam Nusantara. Gimana ente bikin Nusantara? Nusantara ini bukan satu. Terdiri dari berapa suku? Berapa bahasa? Ada 360 bahasa katanya di Indonesia. Tapi tetap Islam itu akan dengan Assalamualaikum yang pakai bahasa Arab. Kita, Ustaz, kalau di Indonesia jangan Assalamualaikum lah. Ganti permisi. Wah. Karena kan Islam antara nggak bisa. Ma'asyiral ikhwah, kita nggak bisa menutup mata. Bahwasanya ada usaha memisahkan Islam dari Arab yang nggak mungkin. Kalau berbicara tradisi, agama Islam itu menghargai tradisi, semua tradisi yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Monggo. Tapi apa kelak kita akan sholat pakai bahasa Indonesia? Dengan mengatakan, kita kan Islam Indonesia, kenapa pakai bahasa Arab sholatnya? Nggak paham anak bahasanya. Kurang khusyuk. Coba kalau takbirnya Allah Maha Besar, kan lebih anu sama hati. Itu berusaha. Allahu Akbar. Adanya akan berubah. Mereka akan berusaha merubah. Seperti Kamal Atatruk. Itu bukti nyata. Bukti nyata ketika mereka berusaha untuk bikin Islam Turki. Tapi nggak bisa. Ya. Akan kembali menjadi Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maashirul muslimin rahimakumullah. Islam agama yang sempurna. Dan ini membuat umat Islam menjadi tenang, tenteram. Karena agamanya sudah sempurna. Nggak perlu mikir cari penambahan. Nggak perlu direvisi. Kalau kita lihat hukum-hukum Secara hukum nih kita lihat Islam hukum yang ada dalam Islam tuh adalah hukum yang paling sempurna. Orang yang membunuh di dalam Islam hukumnya apa? Dibunuh. Yang membunuh dibunuh kecuali dimaafkan oleh pihak keluarganya. Jadi membunuh dalam Islam itu ada tiga macam. Ada membunuh dengan sengaja. Ada membunuh seperti sengaja. Ada membunuh salah. Dia salah membunuh. Yang dengan sengaja itu hukumnya dipenggal kepalanya. Taib. Muncul ham. Hak asasi manusia. Kata dia. Ente gimana membunuh orang yang membunuh orang yang membunuh orang lain kata dia. Jangan dibunuh. Cukup orang itu menghilangkan nyawa orang lain. Kalau inti bunuh lagi, umpamanya kata mereka, nih fulan bunuh lima orang. Kalau inti bunuh fulan, berarti inti bunuh enam orang. Faham jemaah? Ya, yang satu ini diselamatkan udah, dididik gimana, masya Allah. Islam kutiba alaikumul kisah fil qatla. Diwajibkan bagi kalian itu kisah dalam pembunuhan. Kemudian Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil alba. Dengan ditegakkannya kisos, akan ada kehidupan di muka bumi ini. Antum bisa lihat. Di negeri kita Indonesia ini tiap hari berdasarkan data statistik. Badan statistik itu tiap hari empat nyawa yang melayang. Dan penjara Indonesia, penjara kita itu sudah full dan overload. Karena orang yang seperti ini dan alhamdulillah pemerintah kita sudah mulai memikirkan hukum bunuh itu harus. Kalau tidak tetap pembunuhan itu orang akan berpikir saya membunuh kayak pembunuh-pembunuh bayaran itu. Dia mikir dibunuh, anak bunuh nanti dapat duit, di penjara berapa tahun? 15 tahun paling itu dia. Nanti insya Allah, insya Allah itu anak hidup. <laughs> Di sebagian yang bunuh tuh orang Islam kita bicara tuh. Orang Islam penjaranya overload. Akhirnya hukum di negeri kita akan terus menghadapi revisi, terus direvisi. Umpamanya narkoba, alhamdulillah pemerintah kita berani menegakkan hukum bunuh untuk pengedar narkoba. Dan dalam Islam dari dulu hukumnya dari 1400 tahun yang lalu Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau min al-ard. Itu udah diatur yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam Islam mereka berhak untuk dibunuh. Apa ada yang lebih berat dari menyebarkan narkoba di negeri kita, jemaah. Dan masya Allah negeri kita dicela sama sama Australia, sama Brazil, sama negeri macam-macam tapi tetap tegak dan harus kita doakanlah pemimpin-pemimpin kita semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus dan menjaga mereka dari segala makar-makar syaitan. Secara hukum jangan ditanya Islam. Mencuri Dipotong tangannya. Mencuri ini ada aturannya dalam Islam. Berapa mencuri yang dipotong tangannya? Apa kalau mencuri mangga dipotong tangannya? Enggak, jamaah. Banyak orang Islam takut sama Islam karena dia, uh, Islam ini jahat, masa mencuri dipotong? Gimana kalau anda mencuri mangga? Dipotong tangan anda. Dia nggak tahu Islam itu mencuri ada aturannya. Mencuri berapa yang dipotong tangannya? Rubuk dinar. Rubuk dinar itu seperempat dinar. Itu berapa kira-kira? Ya, kalau satu dinar empat gram setengah, empat gram seperempat ya. Kira-kira satu gram lebih lah. Jadi mencuri yang seharga 500 ribu baru. Kemudian mencuri itu ada aturannya juga. Kalau sepeda motor kuncinya ceket, ceket. Jangan ceket apa bahasanya? Ada di tempat kontaknya situ, ditinggal kemudian diambil sama orang, apa dia termasuk mencuri yang dipotong tangannya? Enggak. Enggak termasuk. Jadi mencuri yang memang udah dikunci ya seperti itu masih dicuri itu baru yang dipotong tangannya nantinya. Kemudian orang mencuri karena kelaparan memang nggak punya apa-apa dipotong tangannya. Tidak ada aturannya dalam Islam. Cuma musuh-musuh Islam berusaha untuk menampakkan Islam itu agama yang menakutkan. Oh, tuh akal dalam Islam hukumnya Dipotong tangannya mencuri mangga. Kata dia, Masya Allah, nggak ada dalam seperti Islam. Islam sempurna jemaah. Islam agama persamaan. La fadla li Arabian ala ajami. Nih. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang ajam. Ketika orang-orang Islam haji di masa Rasul SAW. Berkumpul tuh di Padang Arafah. Subhanallah ya. Betapa indahnya tatkala kita bisa berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Ala kullukum min Adam wa Adam min turab." Ingat semua kalian ini dari Adam, anak cucunya Adam. Wa Adam min turab dan Adam itu dari debu, dari tanah. لا فضل لعربي على أعجمين ولا لأعجمين على عربيين إلا بالتقوى Tidak ada keutamaan orang Arab lebih bagus daripada orang non-Arab. Orang-orang non-Arab lebih bagus dari orang-orang Arab. Nggak ada. Illa bitakwa. Yang menjadi standar kemuliaan apa? Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam agama yang memerangi strata apa istilahnya? strata bukan strata sosial yang memang garis darah mereka itu membedakannya karena karena darah ini darah biru ini darah merah nggak tahu di sini ada nggak di sini model di kalau nggak salah ada di sini ada yang model ada kasta, ada kasta di sini di Sulawesi masa nggak ada kasta ada kasta mereka. Maksudnya ya yang lebih tinggi melihat orang lain tuh, eh kau kaum bangsawan. Karena banyak duitnya. Kalau nggak ada duitnya, jadi rendah kastanya. Nggak ada kasta yang walaupun kaya miskin kastanya dia tetap nggak akan berkurang walaupun dia jatuh miskin. Tetap dia itu darahnya memang udah darah darah ningrat kalau bahasanya darahnya seperti itu. Dalam Islam nggak ada. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu orang-orang Indonesia merasa lebih rendah dari orang Arab. Nggak ada tuh nanti surga surganya orang Arab, surganya orang Indonesia nggak ada. Yang ada surganya orang Islam. Uiddat lil muttaqin. Yang surga itu disediakan untuk untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kita lihat Bilal bin Rabah yang hitam kulitnya, dia disuruh menjadi orang yang mengumandangkan azan. Sallallahu ala Wasallam. Muhammad. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan tolong menolong. Maka di dalam Islam seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong menolonglah, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak ada individualisme dalam Islam. Yang ini sudah kita lihat. Orang-orang yang tinggal di kota, kadang-kadang dia nggak tahu sama tetangganya. <clears throat> tetangganya sakit, tetangganya mati, dalam Islam subhanallah, hakul muslim alal muslimi sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau berjumpa ucapkan salam. Ingat, kenal nggak kenal. Dalam Islam. Idza laqitahu fasallim. Kalau kau jumpa assalamualaikum. Kelihatan masyaAllah jamaah. anda ingat. Waktu ke Spanyol kita berkunjung ke sebuah ke museum nggak salah itu. Museum di Madrid sana. Pas masuk pemeriksaan, ada satu yang mengatakan kepada anak, Assalamualaikum. Dia langsung salaman sama Ana Muslim. Kata dia, Masya Allah. Jamaah. Nggak kenal. Cuma dia lihat nih orang Islam nih. Sama-sama. Hati itu akan berjumpa. Assalamualaikum, masya Allah. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. Kata Nabi alaihi salatu kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku kasih resep, aku kasih amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa? Terbarkan salam di antara kalian. Tuh umat Islam. Jumpa, assalamualaikum. Wa idha maridha fa'udhu. Kalau sakit saudaranya, kunjungi. Kita biasanya kalau ada yang sakit dari teman-teman kita yang miskin, kita nggak berkunjung. Tapi kalau yang kaya datang, ah, itu bukan bukan manhajul Islam. Kemudian wa idzastansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, kasih nasihat. Dalam Islam, kalau antum umpamanya sebagai penjual HP nih, nih ini banyak nih. Datang. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam nih jelas nih. Berapa HP-nya nih kata Uh, ini HP mahal nih kata Antum cari di Kendari ini nggak ada yang lebih bagus dari ini kata dia. Mulai dia bohong seperti sama orang Islam. Ini saudaranya mau beli nih kata dia. Terkadang kita kalau kenal, mau main anak mau beli HP ini, oh jangan-jangan barangnya kurang bagus. Karena kenal. Tapi karena gak kenal, kita angkat-angkat HP itu. Gak boleh dalam Islam. Kalau beli barang, kalau dia beli, dia turunin harganya. Tapi ketika dia jual, diangkat harganya. Subhanallah. Islam dan Jawa idhastan kafan fansahu. Antum masih ingat dengan kisahnya Jarir. Supaya orang tahu dengan keindahan Islam. Dan kita orang Islam ini juga harus tahu gimana tuh Islam. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ketika dia beli kuda. Dia suruh pembantunya beli kuda. Ke pasar dapat kuda bagus dengan harga 300 dirham. Bawa. Nanti tuanku yang akan bayar. Berapa kata tuannya? Kata Jarir tanya sama 300 dirham. Dilihat sama Jarir, Masya Allah. Ini kudanya inti ini bisa 400 dirham. Mau inti anak beli 400 dirham. Kata dia, di mana ada orang nawar ke atas? <laughs> Ya, Jarir bin Abdullah kata orang ini, ya kalau engkau ingin tafadol, kata dia. Dilihat lagi, gimana kalau 500 dirham? Masya Allah. Dia ini sudah mulai mikir. Orang kalau dikit ini mau beli apa enggak nih kata dia. Terus sampai disebutkan dalam riwayat itu 800 dirham. Dari 300 dirham jadi 800 dirham. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Nah. Ketika selesai jual beli, si pembantunya tanya sama Jarir. Katanya, kau itu kok bisa gitu? Kata dia. Aku carikan barang yang murah, kau beli dengan harga yang mahal. Kata dia. Apa kata dia? Kata Jarir radhiyallahu taala an Jarir nih ya, antum coba baca sejarah Jarir bin Abdullah al-Bajali. Dia termasuk orang Islam yang masuk Islam terakhir. Di akhir-akhir dia masuk Islam sebelum meninggalnya Rasul SAW. Dan Jarir ini ketika Jarir mau masuk Masjid Nabawi, sahabat ini lagi kumpul di Masjid Nabawi, tahu-tahu Jarir masuk. Ketika Jarir masuk, semua orang melihat Jarir. Semua yang dalam masjid ini memandang ke jari yang lagi lewat. Jadi duduk, bingung diliatin. Jadi nggak enak dia. Tanya dia kepada yang teman duduknya. Aqala fiya Rasulullah SAW syai'an. Apakah Nabi menyebutkan sesuatu tentang aku? Nah, Nabi mengatakan, yadkhulu min hadir bab rajulun min di Yaman. Akan masuk dari pintu ini seorang lelaki yang dari Yaman sana ala wajhihi mashatu malak. Di wajahnya itu ada usapan malaikat. Dari gantengnya Jarir bin Abdullah al-Bajali. Subhanallah jemaah. Apa kata Jarir bin Abdullah ketika ditanya dia kenapa dia mau beli dengan harga mahal? Kata Jarir bin Abdullah, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim." Aku membaiat Nabi Aku berjanji kepada Nabi untuk memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Ini orang mau jual barang, dia nggak tahu barang. ya Mungkin kan banyak orang jual barang nggak tahu barang. kadang -kadang kita ada orang mau jual barangnya sama kita. Dan kita tahu dia butuh sama sama duit. Dia mengatakan, Syuf, anak, anak punya orang tua di rumah sakit. Anak mau ngeluarkan abana. Anak mau jual barang ini. Anda beli barang ini satu juta. Itu terserah mau bayarin berapa. Kalau kita, kesempatan nih. Hmm, nanti butuh duit, ya, Ya sudahlah 300 ribu lah. Seharusnya antum kasih satu juta setengah. Atau paling tidak antum kasih dia satu juta, ini barang anak pegang. Kalau nanti punya duit, nanti ambil lagi barang itu. Islam mengajarkan tolong menolong. Jam saling menasehatin. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Itu haknya. Kalau dia bersin kemudian memuji Allah, doakan dia. Sampai tingkat seperti itu saling mendoakan muslim itu. Kemudian wa idza mata fasyayyi'hu. Kalau dia mati, antarkan jenazahnya nggak tahu di Kendari. Di kota-kota besar sudah mulai yang ngantarkan jenazah itu dibayar. Sudah mulai. Kemudian yang sholat jenazah juga dibayar. Di beberapa tempat. Ya. Sampai ada teman sholat di Jakarta. Dia lihat, oh ada jenazah kan. Dia langsung berhenti motornya dia masuk ke masjid. Sholat jenazah. Ketika pulang dari sholat jenazah, keluar dari masjid, ada yang ngasih amplop. Loh, apaan ini kata dia? Itu dia ya, oh, buat bapak. Jadi loh, apaan? Bapak kan sudah sholat. Jadi loh, iya subhanallah Jama. Kita sholat itu untuk duit apa lillahi ta'ala. Pahala orang yang sholat jenazah itu qirat, kata Rasulullah SAW. Man sholla alal janazah falahu qirat. Barang siapa yang sholat jenazah itu akan mendapatkan satu qirat. Satu qirat itu seperti gunung Uhud pahalanya. Subhanallah. Tapi umat Islam sudah mulai. Ngantarkan jenazah, dibayar. Subhanallah. Juga kadangkala yang ngangkat jenazah itu nggak ada yang gantiin. Allahu Akbar. Ada seorang ustadz ngantar jenazah pulang sakit sehingga dia. Kenapa? Ya Allah, anak sendirian ngangkat nggak ada yang ganti kata dia. Mau minta tolong orang nggak enak. Dalam Islam subhanallah, tolong menolong. Karena nganter jenazah tuh minta pahala dari Allah. Jangan berpikir, oh ini kan udah dapat duit, biar aja dia yang ngangkat gitu kan. Bukan. Jadi pemahaman yang harus diluruskan. Islam tidak seperti itu. Kemudian jamaah, Islam adalah agama yang memuliakan wanita. Islam itu agama yang memuliakan wanita. Kita akan melihat fenomena yang berusaha untuk merusak Islam ini. Seperti mereka yang yang mengisukan persamaan gender. Bahwasanya perempuan sama laki itu harus sama. Secara hukum agama, amalan mereka sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pahala yang sama. Tapi secara fisik dia nggak nggak sama. Secara psikis dia nggak sama. Ada kewajiban-kewajiban yang nggak sama juga. Allah memberikan keringanan kepada wanita. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Lelaki itu nggak sama dengan perempuan. Sholat Jumat, apa wajib perempuan sholat Jumat? Enggak. Itu adalah kemuliaan bagi mereka. Gimana kalau perempuan wajib sholat Jumat? Antum bisa bayangin. Ada yang bawa anaknya yang disusuin ya. Bawa anaknya tiga ke masjid gitu dia. Ih, mau ditinggal di sana di mana? Di rumah anaknya. Islam memberikan kemudahan perempuan, enggak intifadol, ya nggak wajib bagi engkau. Kemudian kewajiban memberikan nafkah dalam Islam kewajiban siapa? Kewajiban lelaki jemaah. Sebagian orang, sekali lagi nih, propaganda-propaganda miring yang berusaha untuk menyimpangkan umat Islam dari Islamnya, khususnya kaum wanita, dia mengatakan harus perempuan harus bekerja juga. Iyalah, kalau perempuan nggak bekerja, tutup negeri ini. Emangnya perempuan di rumah nggak kerja? Dia pikir tuh perempuan di rumah duduk-duduk ya. Insya Allah minum teh, makan. Allah ya kinti. Betul kalau perempuan tidak bekerja tutup negeri ini. Saya yakin. Gimana jamaah? Antum yakin nggak? Yakin. Cuma mereka itu berpikir kerjaan perempuan tuh yang kerjaan mendatangkan duit kesianlah perempuan. Dalam Islam nggak seperti itu. Makanya ketika seorang syekh berangkat ke Niagara tuh ke ngelihat air terjun, ngelihat ciptaan Allah yang begitu dahsyatnya, ya. air terjun Niagara itu, dia dengan pakaian Arabnya, dengan thob dan imamahnya, itu ada perempuan-perempuan barat tuh dengan pakaian mininya katanya. Dipanggil tuh Syekh, "You come here." itu Syekh Datang nih Syekh tadi. dia. Ada apa? Tanya nih. Mana dengar ente dari Arab sana? Iya. Karena Islam itu identik dengan dengan Arab sana. Karena yang mereka lihat adalah Ka'bah ya di TV mereka yang orang-orang di sana. Ana dengar di Arab sana perempuan-perempuan itu dizolimin, dikucilkan, nggak boleh keluar rumah, apa macam-macam, nggak boleh kerja. Oh. Kata Syekh, ente salah informasi. Perempuan di negeri kami itu adalah ratu buat kami. Kami ini yang laki di negeri kami adalah budak-budak perempuan. Kaum lelaki itu budaknya perempuan, kata dia. Kita pagi keluar kerja, dapat duit buat siapa? Buat perempuan-perempuan. Loh, betul, kata dia. Kita di situ bekerja buat perempuan. Jadi mereka itu kita enakkan langsung dapat duit. Nggak perlu kerja mereka dapat duit. Maksudnya kerja yang di luar nggak perlu. Kita kasih duit. Jadi tugasnya suami itu cuma terima kasih. Terima kasih. <laughs> terima kasih gitu dia. Itu Syekh ceritakan bahwasanya betul jemaah. Cuma ada wanita-wanita. Coba kita lihat, wanita ini kebanyakan yang bekerja itu sebagai objek yang dimanfaatkan. Bukan dia itu sebagai subjek. Kita lihat yang jaga-jaga toko mamanya. Itu kan sebagai objek dia. Dia dijual. Tuh perempuan dijual sebenarnya. Contohnya kalau mungkin ada pameran-pameran mobil. Apa? Desain jenggotan dipajang di situ. Nggak bisa jemaah. Itu perempuan dijual di sana, dijual apa istilahnya? Di SPG. SPG. SPG. Masya Allah, antum hafal semua. Bukan itu di dijadikan objek di eksploitasi itu. Bukan jangan dikatakan jadi wanita karir enggak, bukan karir. Kok itu dijual sama mereka. Dan kita lihat perusahaan-perusahaan itu kadang kala mempekerjakan wanita banyak sekali sebagai pekerja. Dia berpikir itu lebih mulia daripada dia bekerja di rumahnya. Menciptakan generasi-generasi yang mimpin negara ini nantinya. Kalau semua perempuan keluar rumah jemaah, kira-kira generasi masa depan jadi apa? Jadi tukang begal semuanya. Nggak ada yang didik dia. Oke, yang mendidik dia pembantu. Pembantu itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Kau mengatakan ingin kesamaan ya antara lelaki sama perempuan. Oh, pembantunya coba laki gitu kan. Kau kalau keluar kerja kasih pembantu laki. Jangan perempuan kau jadikan pembantu. Berarti kalau kau jadikan perempuan sebagai pembantumu, kau mendolimin, kau tidak mengajak kepada persamaan. Suruh perempuan itu ajak ke kantormu untuk kerja di kantor, bukan kerja di rumah juga. Nggak bisa. Dan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala, Masya Allah. Masya Allah ketika beliau meng, mengajak ya supaya pekerja wanita-wanita yang sebagai pegawai negeri yang bekerja di luar itu ada jam khusus tambahan bagi mereka yang hamil. Kita bisa bayangin masa perempuan hamil masih disuruh nyari duit jemaah. Suaminya ngapain? Tuh suami yang sudah menghamilin dia. Tuh istrinya suruh suruh cari duit lagi. Subhanallah, zalim jemaah. Antum bisa lihat bagaimana wanita ketika hamil itu. Hamalathu kurhan. Wawadu'athu kurhan. Itu dalam kondisi capek, lemah. Disuruh kerja. Dengan perutnya yang udah besar. Zalim. Siapa yang zalim? Yang mempekerjakan dia. Itu zalim. Bapak Yusuf kala, Masya Allah, dia ingin wanita yang hamil dan menyusui itu masuk kerjanya bisa telat dua jam. Bisa telat. Jadi dikasih waktu dua jam itu untuk ngurusin anaknya ya. Apa kata aktivis-aktivis gender? Oh ini termasuk mendiskriminasikan wanita. Subhanallah. Dia benar-benar ingin sama. Nggak bisa sama. Tuh yang laki kerja enak. Dia nggak hamil. Dia nggak datang bulan. Dia nggak nyusuin. Suruh kerja. Yang perempuan suruh istirahat. Subhanallah. Bayangkan dalam Islam. Perempuan yang melahirkan, Allah kasih istirahat 40 hari. Tidak sholat kira-kira ya. Itu batas maksimalnya. Sholat tidak. Haknya Allah, Allah tidak minta. Yang seharusnya dia sholat lima waktu, Allah tidak minta. Karena Allah tahu nih makhluk Allah ini lemah. Kalau dia harus ruku, sujud dalam kondisi dia selesai maha, melahirkan, berat bagi dia. Subhanallah. Kok untuk kerjaan dunia dipaksa tuh perempuan untuk bekerja? Sekali lagi, Islam memuliakan para wanita. Dan kita lihat, di dalam Islam, hak seorang ibu itu tiga kali lipat hak seorang bapak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nih bagaimana Islam memuliakan wanita. Nabi Alaihissalatu Wasallam di dalam Al Qur'an Al Karim ya Allah ceritakan tentang bagaimana kewajiban berbakti kepada orang tua. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه wahnan ala wahnin Allah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya wasainal insana biwalidayhi ihsana wasiat dari Allah langsung agar manusia berbuat baik kepada orang tuanya kemudian Allah yang sebutkan dalam Al-Qur'an ini ibu hamalathu ummuhu ummuhu ibunya hamil dia, mengandung dia. Wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan. Yang fisik dia tentunya lebih lemah dari lelaki. Dikasih beban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wafisaluhu fi amin. Dia masih harus nyusui selama dua tahun. Ya Allah sebutkan ibu. Berarti ada hak khusus buat ibu. Iya. Dan Rasul jelaskan hak ibu itu. Hak wanita. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, Man ahakun nas bihusni sahabati. Siapakah wanita yang paling pantas, paling berhak mendapatkan penghormatanku? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu, ibundamu. Qala thumma man. Setelah ibu siapa wahai Rasul Thumma ummu Kemudian ibumu lagi. Tanya lagi, thumma man. Thumma ummu Kemudian ibundamu. Yang keempat, summa man, summa abuk. Baru bapak. Jadi kalau ada 10 orang yang harus kita hormati 10 orang yang harus kita hormati. Nomor satu itu ibu kita. Nomor dua itu wanita. Nomor tiga itu wanita juga. Nomor empat baru lelaki jamaah. Maka ingat kita. Khususnya yang sudah berkeluarga. Kadangkala lebih berat kepada istrinya daripada kepada ibundanya. Dia kalau punya rizki, dia beli sesuatu untuk siapa? Untuk istrinya. Dia lupa sama ibunya. Dia beli gelang, dia beli kalung. Buat siapa? Buat istrinya. Ibundanya dia lupakan. Ingat jamaah. Istri itu ada suratnya. Tapi kita sama ibu kita. Ibu kita itu mungkin gak minta sama kita. Karena dia melihat, ya pokoknya anaknya senang, udah senang. Tapi kewajiban kita untuk berbakti kepada ibunda kita. Yang jauh dari orang tuanya, berusaha untuk senantiasa telepon orang tuanya, SMS orang tuanya. Yang dekat berkunjung ke orang tuanya. Jangan mengatakan gak punya waktu. Dalam Islam tidak ada hari ibu. Tidak ada hari ibu dalam Islam. Hari ibu ini munculnya dari sana. Dari sono dari mana jemaah? Ah. Pokoknya dari negeri ini non muslim. Hari ibu. Karena hubungan keluarga di barat itu anak umur 18 tahun itu sudah lepas dari orang tuanya. Sehingga kalau orang tuanya maksa anaknya kawin atau maksa anaknya untuk melakukan sesuatu, anak itu bisa laporan dan memenjarakan orang tuanya. Bisa dia bikin bapaknya itu masuk penjara. Ketika anak laporan ke pihak yang berwajib, nih bapak saya maksa saya untuk bersih-bersih rumah. Bapak saya maksa saya untuk pakai jilbab umumnya. Dilaporkan, orang tuanya di penjara. Sehingga ketika anak itu sudah umur 18 tahun, udah bebas. Mau kemana, nggak ada hubungan sudah. Muncul di sana kelompok manusia yang sadar dari kesalahan mereka terhadap orang tua mereka. Akhirnya mereka berpikir, masa kita ini yang dilahirkan sama ibu kita ya, lupa sama ibu kita. Dia ngandung kita sembilan bulan, dua tahun dia itu menyusun kita. Masa kita tidak ingat dengan kebaikan mereka? Bagaimana kalau kita bikin dalam setahun ini satu hari buat ibu kita? Satu hari buat ibumu. Dalam Islam 360 hari adalah hari ibu kita. Nah, bahkan ketika sudah meninggal pun orang tua kita, kita tidak boleh pernah putus mengatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi kebaktian dalam Islam itu bukan hanya dalam kehidupan, dalam kematian pun Islam menyuruh anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Islam menghormati tetangga, muslim non muslim. Islam mengajarkan toleransi. Naam. Nabi SAW alaihi wasallam adalah orang yang paling toleransi. Para sahabat Nabi orang yang paling terhormat terhadap tetangga. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ketika dia potong kambing. Dia ngomong sama pembantunya. Jangan lupa, jarunal Yahudi. Tetangga kita yang agamanya Yahudi. Ketika mengucapkan itu, Abdullah bin Amr bin As ini lagi banyak murid-muridnya dia. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, Ya Abu Abdullah al-Yahudi. Ya Abu Abdurrahman al-Yahudi. Yang Yahudi yang kau kasih. Kata dia. Apa katanya Abdullah bin Amr bin As. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda mazala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu Jibril itu terus memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Subhanallah jamaah. Jadi kita punya tetangga agamanya apapun. Kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Nabi berpesan sallallahu alaihi kepada Abu Dzar, "Idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha." Kalau kau masak, banyakin kuahnya. Wa ta'ahad jirana. Kau datang ke tetanggamu, bagi-bagi sama tetangga. Ini agama Islam. Maka tolong mulai sekarang kita tunjukkan kepada tetangga-tetangga kita yang muslim dan non-muslim. Kadangkala -kadang kita nih yang udah ngaji ya, udah sering ke masjid, ketika bikin kue, tetangganya ada lima, ada sepuluh tuh. Yang udah ngaji ke masjid sama dia yang nomor sepuluh ya tetangga. Yang nomor satu dua non muslim, yang tiga empat belum ngaji, yang ini non muslim juga. Yang dia kasih yang paling akhir dalam Islam nggak benar tuh. Yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akrobuhuma min kibaban yang paling dekat pintu rumahnya sama kita. Tunjukkan sama mereka bahwa kita ini agama yang masya Allah dan ini perintah. Ketika kita melakukan itu, kita sedang melakukan perintah Allah kepada kita. <clears throat> Bukan karena ingin dipuji sama tetangga. Ustaz, anak ini sering bagi-bagi sama tetangga. Tapi dia nggak pernah kirim-kirim sama anak Ustaz. Nggak ada urusan. Kau tuh berbuat baik bukan mengharapkan balasan dari dia. Tuh Islam ngajarin kayak gitu. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita ucapan terima kasih nggak mau. Apalagi balasan. Kau mengatakan terima kasih nggak? Dan sekali lagi Islam mengajarkan kita berbuat adalah lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Baik. Islam kalau kita bicara toleransi. kadang kala nih kalau sudah akan tahun baru bingung orang-orang. Gimana saat Ini orang-orang pada mengucapkan selamat hari raya sama kita. Orang-orang non-muslim. Kita yang muslim Masa nggak mengucapkan selamat? Dalam Islam kita menghormati mereka. Tetangga kita sakit kita datangin butuh duit kita bantu, rumahnya kebakaran kita matikan. Dia lagi bangun rumahnya ya kita bantuin dia. Tapi urusan agama Islam sudah mengatur. Agama-agama nggak bisa dicampur adukan. Ketika mereka umpamanya sedang Natalan, ya kita jangan mengucapkan selamat Natal. Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun kumpul sama orang-orang Yahudi dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu berkumpul dengan orang-orang Nasoro di Palestina, di Mesir tahunan sampai hari ini. Kalau kita mau bicara toleransi Islam, sampai hari ini gereja-gereja kuno yang ada sebelum Islam masuk ke Palestina tetap ada sampai hari ini. Nggak dihancurin sama Islam. Kita kalau berangkat ke Palestina, kita akan lihat gereja-gereja sebelum Umar bin Khattab masuk ke sana. Dan mereka hidup rukun. Saling menghormati. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyati. Urusan agama enggak. Makanya kalau ada orang mengucapkan dia sedang Natalan, salaman sama kita, ya kita ucapkan dia Lakum dinukum waliyati, mas. Nah, maksudnya dia kan mengatakan syukro, ya makasih banyak, ya, seperti itu. Padahal kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Pikirnya dia selamat Natal. Bukan, lakum dinukum waliyadin. Nah, supaya orang itu janganlah kita jangan mencampur adukkan agama. Karena muncul, muncul nih gerakan di negeri kita ini yang berusaha semua agama itu sama, nggak sama, nggak sama. Lalu sekarang semua agama itu mengkafirkan yang lainnya memang. Makanya kenapa terjadi ah, pemurtadan pemurtadan? Karena mereka merasa orang itu harus dimurtadkan, harus dimasukkan ke agama mereka. Kok kita yang orang Islam mengatakan semua agama sama. Sampai ada di Semarang itu sebuah sebuah pesantren yang namanya pesantren Soko Manunggal. Santrinya dari lima agama, ustadznya dari lima agama. Nauzubillah min dzalik. Benar-benar usaha untuk merusak Islam. Jadi Islam ini dari mana-mana dirusak. Munculnya isi sumbamanya, munculnya gerakan-gerakan teror, itu untuk merusak Islam yang benar. Yang kena untuk Islamnya. Bukan oknumnya, Islamnya yang kena. Antum melihatlah ketika orang melihat orang pakai jenggot. Ah. Hati-hati uh. nih. Hati-hati. Yang ngomong hati-hati ini orang Islam. Orang Islam takut sama orang bisa dibayangin antum bisa. Bagaimana kalau dia melihat Rasul saw Alaihi Wasallam dengan jenggot yang lebat? Apakah dia akan mengatakan hati-hati juga? Allahu Akbar jemaah. Nah, Islam itu Sampai mana kita jemaah? Ya kalau kita bicara bicara toleransi dari Islam sangat toleransi dan umat Islam adalah umat yang toleransi. Beda dengan orang-orang kafir. Ketika Islam masuk ke Palestina, Umar bin Khattab terima kunci itu. Darah tidak ada yang dikucurkan. Ketika pasukan salibin kaum Salibis dari Eropa datang ke Palestina, apa yang mereka lakukan? Mereka membantai dalam sehari 70 ribu umat Islam disembelih oleh mereka. Sampai darah itu sampai setengah betis orang-orang Anda dulu nggak kebayang bagaimana darah bisa sampai setengah betis. Karena mereka bukan ditembak, disembelih. Antum bisa lihat ketika kambing disembelih, darahnya itu ngalir. Bagaimana ketika 70 ribu orang yang disembelih? tentu bisa bayangin. Mereka melakukan itu. Dan umat Islam benar-benar dikekang dari melaksanakan ibadah mereka. Ketika Islam berada di Andalusia, Islam di Andalusia itu 800 tahun jemaah. Masuk ke sana Islam. Ibnu Hazm, Al-Qurtubi, Ibn Hayyan. Ulama-ulama besar Islam muncul dari Eropa, bukan dari Arab. Antum kalau kau lihat yang namanya Ibnu Hazm itu dari mana? Dari Cordoba. Kemudian Abu Abdullah Al-Qurtubi yang mengarang kita tafsir dari Eropa. Bukan dari Arab. Tapi subhanallah. Ketika Spanyol balik nguasain setelah 800 tahun, hilang Islam dari Spanyol. Hilang. Masjid-masjid tempat Ibnu Hazm sholat dulu, jadi imam ngajar nggak ada. Kuburan-kuburan orang Islam habis. Nggak ada. Benar-benar yang terjadi adalah pemusnahan etnis. Dan ini biasa dilakukan oleh mereka. coba kita lihat Amerik Indian merah, masih ada Indian merah sampai sekarang. Tinggal sedikit mereka. Mereka dibantai habis-habisan. Kita kalau bicara tentang orang-orang penduduk asli Australia, orang-orang aborigin, tinggal sedikit. Karena memang Alhamdulillah ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu bawa cahaya. Islam itu bukan mau membunuh sama sekali. Maka ketika masuk Islam itu mengajak. Fadol ente. Ini Islam nih kayak gini nih. Dan Ali dikasih nasihat. Radiyallahu ta'ala an. Kau kalau ada satu orang masuk Islam itu lebih baik dari eh, kau mendapatkan onta merah. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Masih banyak keindahan-keindahan Islam yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita ajarkan kepada mereka dalam ibadah. Kita bicara ibadah sholat yang nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring ya, nggak bisa berbaring, ya kita yang nyolatin dia nantinya. Sampai seperti itu, sampai mati pun tetap kita kita nyolatin orang Islam itu. Kemudian puasa. Ketika orang itu Mampu dia puasa. Nggak mampu sakit, boleh nggak puasa. Diganti nanti pada hari-hari yang lainnya. Kemudian haji. Apa untuk semuanya haji itu? Enggak, haji itu untuk yang mampu. Yang nggak mampu bisa di masjid nih. Kalau mau dapat pahala haji, habis sholat subuh duduk di masjid, zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat dapat pahala apa? Pahala haji dan umroh yang sempurna yang sempurna coba. Hadis rahu Tirmidzi dan sahih hadis ini. Maka antum selesai kajian ini jangan lupa Sholat itu dua rakaat itu. Mudah-mudahan kita dapat pahala haji yang didapati oleh saudara-saudara kita yang berada di Padang Mina sekarang ini. Kemudian zakat, masya Allah. Islam itu mewajibkan zakat untuk siapa? Untuk siapa zakat itu? Untuk yang punya duit. Nah, agar yang punya duit ini bahagia. Orang yang cinta sama harta itu nggak bahagia. Maka Allah mengatakan khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad kau ambil dari mereka sedekah. Zakat itu untuk apa? Untuk menyucikan mereka. Mengembangkan mereka. Hati mereka supaya bahagia tuh. Orang kalau jadi budak hartanya nggak bahagia jemaah. Maka Islam mengajarkan zakat ini demi kebahagiaan kita. Oke, kita berikan kepada fakir miskin. Tatkala kita ngasih fakir miskin, jangan merasa sudah berbuat baik sama fakir miskin itu. Jangan. Karena pada hakikatnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita lagi ngobatin kita yang sakit hatinya. Dengan meluarkan zakat itu. Dan berapa persen zakat itu? Dua setengah persen. Sedikit banget jamaah. Kemudian ma'asyil muslimin rahimakumullah. Nih. Karena waktunya udah habis. ada muamalat-muamalat di dalam Islam yang diharamkan. Seperti riba. Kenapa Islam mengharamkan riba? Kenapa Islam membolehkan jual beli? Karena Islam ini agama tolong menolong. Ketika ada orang ngutang sama kita, kita bantu dia. Masa kok cari untung dari sana? Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba, apa kata orang-orang kafir? Kata mereka innamal Bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Tapi Allah katakan wa ahallallahu al-bai'u harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Orang-orang berpikir, orang-orang kafir ketika itu mengatakan, apa bedanya riba sama jual beli Ustaz? Sekarang anda punya uang 2 juta, 2 juta nih. anda beliin barang seharga 2 juta, anda beliin HP 2 juta. anda jual 2 juta 500, boleh nggak? <clears throat> Boleh. Kemudian kalau anak punya uang 2 juta, anak pinjamkan ke Ustadz 2 juta, dia bayar 2 juta setengah. Kan sama. Sama apa enggak sama, jemaah? Sama-sama dapat untung 500. Dari uang 2 juta. Apa yang enggak sama? Enggak sama. Karena asas jual beli itu cari untung. Dan asas meminjamkan uang itu al-ihsan. Berbuat baik, membantu orang. Para ulama mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua bentuk utang piutang yang ada keuntungannya riba. Anak, Ustaz, saya pinjam duit sama anak 100 ribu. Fadol Ustaz, 100 ribu. Ustaz, tapi anak antarkan ke pengajian Ustaz ya. Oh iya, anak antarkan ke pengajian. Tuh, riba itu. Keuntungan seharusnya kan anak naik ojek, mungkin naik kereta, bayar. Anak akhirnya nggak bayar, gratis. Karena sudah menyemin duit. Dalam Islam itu terhitung riba. Jadi sampai seperti itu Islam itu mengajarkan. Dan kita lihat negeri-negeri yang jatuh. Itu karena riba. Karena Allah mengatakan. Yamhaqullahu riba wa yurbis Allah menghilangkan berkahnya riba. Dan Allah mengembangkan sedekah-sedekah yang kita berikan. Hada wallahu a'lam Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentang cahaya yang tidak pernah redup kita sebagai umat Islam berusaha untuk membawa lentera ini ke rumah kita. Membawa lentera ini ke kantor kita. Membawa lentera ini ke kampung kita. Supaya orang tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang indah. Hanya banyak yang belum mengenalnya. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Atas eh, kajian yang disampaikan di kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kita masih memiliki sesi waktu untuk sesi diskusi atau tanya jawab dan kami persilakan apabila ada yang ingin bertanya secara langsung fadalah tolong ya eh, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada uh, dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama kayaknya satu oh, aja. Ustadz, yang lainnya masih banyak. Satu-satu. Nah, fabel Ya, kalau begitu saya pilih pertanyaan yang kedua. uh, <laughs> mengenai poin yang disebutkan bahwasanya Islam itu bukan uh, agak apa? Dia tidak selalu identik dengan Arab. Kemudian uh, tadi banyak dipaparkan tentang uh, hal tersebut Eh, juga tidak ada keutamaan orang Arab di atas yang lainnya. Anda ingin bertanya tentang apakah hal itu eh, kontradiksi dengan eh, hadis yang menyebutkan keutamaan orang-orang Quraisy. kemudian kaitan dengan ini karena kami melihat saat ini banyak sekali propaganda yang isinya adalah anti Arab. Ya. Apakah juga sampai segitunya? Kita bahkan uh, melihat di, di tempat anak itu ada di atas mimbar pun eh, seorang khotib itu menyebutkan tentang itu ya eh, ini yang intinya adalah eh, anti tentang Arab ya nah. itu saja Ustaz barakallahu fikum iya berkaitan dengan keutamaan orang-orang Quraisy apakah itu tidak bertentangan dengan hadis Rasul SAW tadi atau firman Allah inna akramakum indallahi atqakum kita harus tahu bahwa orang Quraisy itu ada yang masuk neraka. Orang Quraisy itu ada yang dikeraknya pin neraka. Abu Jahal, Abu Lahab bahkan turun ayat khusus. Jadi kalau kita bicara tentang keutamaan bangsa Quraisy, nah, bangsa Quraisy itu memiliki keutamaan di antara bangsa-bangsa lain. Tapi tetap ketika bangsa Quraisy bertemu dengan bangsa non Quraisy, siapa yang terbaik di antara keduanya? Adalah yang bertakwa. Namun di sana orang-orang memang memandang kepada bangsa Quraisy adalah bangsa yang berhak menjadi pemimpin. Karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan dan orang-orang itu memang tunduk kepada bangsa Quraisy, maka pemimpin pada waktu itu diangkat dari orang-orang Quraisy. Tapi ketika pemimpin yang bukan orang Quraisy, ya kita tetap harus taat dan patuh kepada mereka umpamanya. Jadi sebenarnya tidak bertentangan tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indallah yang paling bertakwa di antara kita. Tapi pembagian tadi, umpamanya ada keluarga-keluarga Nabi yang kita harus mencintai mereka, kita harus menghormati mereka lebih dari yang lainnya. Nah, sahih. Karena mereka memiliki keutamaan selain keutamaan takwa tadi itu sendiri. Adapun berkaitan dengan anti Arab itu. <clears throat> Jadi jemaah, pada tahun 78 di Colorado terjadi konferensi para penginjil seluruh dunia. Misionaris berkumpul di Colorado tahun 78. Mereka membahas tentang bagaimana memurtadkan dunia ini. Salah satu utusannya dari Indonesia. Mereka bikin laporan. Laporannya tertulis, bisa dipublikasikan. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia kayaknya belum ada, tapi dalam bahasa Arab sudah ada diterjemahkan. Judulnya itu Amal Muktamar Colorado. Hasil laporan dari konferensi Colorado. Yang Indonesia menyebutkan nih sah, Dia mengatakan Islam di Indonesia ini ringkasannya ada dua. Ada Islam santri, ada Islam abangan. Disebutkan seperti itu, Islam abanjan gitu ya, sama santri. Abangan ini Islam KTP lah. Islam santri itu Islam yang ke masjid, yang sholat. Seperti. Kemudian dia mengatakan, Islam di Indonesia ini Islam Indonesia. Islam di Indonesia ini Islam Indonesia. Dia mengatakan, kenapa? Buktinya belum nampaknya jilbab di Indonesia. Tahun 78 itu nggak ada yang pakai kerudung mungkin orang-orang. Sampai istrinya kiai pun, istrinya ustadz pun jarang yang pakai kerudung. Kalau ada pun hanya selendang yang ditaruh di di atas kepala. Hanya seperti itu. Itu yang kalau antum lihat mungkin foto-foto kuno yang masih hitam putih itu, seperti itu istri-istri mereka nggak pakai kerudung. Dan dikatakan oleh yang membuat laporan ini, Islam Indonesia belum ada kerudung, makanya dia masih Islam Indonesia. Tapi kata dia, ada tanda-tanda Islam Arab mau masuk Indonesia. Dia sebutkan Islam Arab itu berhenti di India, nggak sampai ke Indonesia. Tapi tanda-tanda akan masuknya Islam Arab ini ke Indonesia sudah nampak. Dan yang menjadi menjadi motornya pada waktu itu, namanya disebutkan di situ, adalah Muhammad Nasir. Siapa M. Nasir? Pendiri Dewan Dakwah M. Nasir. Disebutkan di sana. Karena M. Nasir memang sangat baik banget dengan kerajaan Arab Saudi pada waktu itu. Lalu dia mengatakan, sekarang Islam Arab itu memaksakan diri untuk masuk ke Indonesia. Namun, nanti setelah keringnya minyak di Arab, maka Islam Indonesia akan kembali menjadi Islam Indonesia. Islam Nusantara itu maksudnya tadi. Seperti itu disebutkan di sana. Dan nampak apa yang dilakukan oleh yang dikatakan di situ, Islam Arab memasuk kita katakan dengan jilbabnya. Ingat, jilbab bukan pakaian orang Arab kita katakan. Islam yang benar nih, Islam yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk di sini, sekarang muncul di mana-mana jilbab, maka muncul orang-orang anti Arab, anti Islam pada hakikatnya nantinya mereka itu. Anti Islam itu sendiri dan kita harus berhati-hati menghadapi yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Eh, nah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Selanjutnya masih ada peserta dari Ikhwan mungkin. Atau dari akhwat? Ya dari ikhwan dulu kami bisa assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan tentang toleransi. Jadi saya kemarin mendengarkan media tentang eh, kasusnya Tolikara bahwa dari pihak Nasrani memberikan bantuan semacam hewan kurban yang dikorbankan pada non muslim. Nah, terus bagaimana cara kita menyikapi hal seperti itu? Terima kasih. Gimana gimana? Uh, kemarin saya mendengar di media tentang uh, apa, penyelesaian tentang kasusnya Tolikara tentang pembakaran masjid. dan nah, terus dari pihak pemerintah setempat uh, memberikan dana untuk bangun masjid dan memberikan hewan kurban seperti sapi dan sebagainya. Ya. Bagaimana ya. cara kita menyikapinya, Ustaz? Subhanallah. Apa yang terjadi di Tolikara itu pelajaran buat umat Islam. Bahwasanya kita diperintahkan untuk belajar agama kita. Kita harus ngaji. Antum tahu bagaimana umat Islam di Bosnia ketika diserang oleh Serbia. Itu karena umat Islam di sana sudah lupa sama Islam mereka. Udah lupa. Kenapa mereka? Sampai mereka bingung. Kenapa kita diserang? Ternyata karena kau orang Islam. Padahal sudah nggak sholat mereka. Sampai teman-teman yang ibu cerita kita dulu jauh dari Islam. Kita cuma namanya yang Islam. Tapi nggak ada ibadah kita. Tapi dalam kondisi seperti pun ternyata orang-orang non Muslim tetap nggak suka sama sama Islam. Maka kita harus mempelajari bagaimana Islam itu. Apapun yang terjadi di Tolikara, umat Islam tidak boleh terpancing dengan yang seperti itu. Itu pelajaran buat kita. Kita alhamdulillah di negeri ini ada hukumnya. Kita menempuh jalur hukum dan mudah-mudahan negeri kita juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Karena memang daerah-daerah yang di ujung-ujung Indonesia ini ada usaha dari luar untuk memisahkan dari Indonesia. Sebagaimana timur-timur sudah berpisah dari Indonesia. RMS mereka yang ingin mendirikan Mendirikan apa? Apa RMS itu? Republik Maluku Selatan. Sulawesi. Maluku, Maluku Selatan. Selatan seperti itu. mereka itu ingin memisahkan diri dari Indonesia dan kebanyakan mereka bukan orang Islam. Yang ingin memisahkan dari Indonesia kebanyakan bukan Islam. Begitu pula yang terjadi di di Papua, maka kita harus berhati-hati menghadapi itu. Adapun yang dilakukan nyembelih korban dibagi-bagikan kepada muslim non muslim itu tidak ada masalah. Karena memang pembagian kurban itu boleh untuk sedekah dan boleh untuk hadiah. Dan itu lebih umum ya. Dan harapannya memang umat Islam itu harus menunjukkan simpati dan empati mereka kepada masyarakat. Dulu ketika zaman Belanda, kita bicara zaman Belanda. Belanda itu datang ke Indonesia bawa tiga. Bawa tiga target. Yang pertama, glory. Yang kedua, gold. Yang ketiga, gospel. Dia mencari kekuasaan, dia mencari kekayaan, dan dia ingin menyebarkan gospel mereka. Itu itu mereka sebutkan dalam buku-buku mereka. Jadi kita tidak tidak bisa memungkiri apa yang mereka inginkan dan betul. Belanda datang dengan senjatanya ke negeri ini berusaha untuk menebarkan tiga hal itu. Maka kalau kita lihat di Papua sana, itu orang-orang luar datang sampai berdakwah di ujung-ujung Papua. Mereka mendakwahkan agama mereka kepada orang-orang yang di pedalaman situ. Yang Islam diem. Yang Islam sibuk di pasar bekerja. Itu masalahnya. Maka kita harus dakwah dihadapi dengan dakwah juga. Maka umat Islam berusaha untuk yang memiliki kelebihan rizki untuk mengirim dai-dai ke pedalaman sana. Teman-teman cerita ya yang berdakwah ke pedalaman situ saat kita jalan kaki mereka naik motor. Kita naik motor mereka naik mobil. Kita naik mobil mereka udah naik helikopter. Habis kita. Dan memang harus kita berdakwah menyampaikan agama Allah. Kesian mereka belum mengerti dengan agama Allah. Itu tugas kita menyampaikan itu. Hada wallahu alam sallam. Tep barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya. Nah, ini pertanyaannya satu aja Anda bacanya. Pertanyaan terakhir nih jemaah. Apakah pernyataan berikut dibenarkan? Bukti bahwa Islam memuliakan wanita ialah karena bolehnya wanita berdakwah sehingga wanita boleh lebih sibuk berdakwah keluar rumah daripada ngurusin suami maksudnya. Terus yang ngurusin suami siapa? Ya menikah lagi Ustaz. Hmm. Ente jemaah. Gitu Ustaz. Kita ini bagi-bagi tugas. Nah, perempuan itu harus berdakwah. Harus berdakwah perempuan itu, tapi di lingkup dia. Dia punya tugas menciptakan generasi-generasi masa depan di rumahnya situ. Kalau dia mau bikin kajian buat ibu-ibu memang ya tafadhol nggak masalah. Tapi tetap jangan melupakan kewajiban utama dia. Seorang wanita yang bekerja jadi guru itu pekerjaan yang mulia. Dia mengajar anak-anak TK umpamanya pekerjaan yang mulia, tapi jangan lupa dengan kewajiban dia. Jadi semua pekerjaan yang tidak bertentangan dengan fitrah dia dan tidak berseberangan dengan syariah, wanita diperbolehkan melakukannya asalkan yang tadi dia menjaga hukum-hukum Allah di sana. Kalau pernyataan ini berdakwah, perempuan berdakwah di keluarga dia, di anak-anak dia. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia adalah rawiyatul hadis, perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul SAW. Dia ngajarkan, menyampaikan hadis itu kepada keponakannya yang sering meriwayatkan hadis Aisyah siapa? Urwah bin Zubair anaknya Asma, keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan apabila jawaban ana itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.